<clears throat> kita sampai pada <clears throat> poin yang ke-167 tentang hukum kencing bayi eh, laki-laki eh, yang masih kecil jika kencing tersebut mengenai kain atau pakaian. <clears throat> Jawabannya yang benar dalam masalah ini bayi laki-laki yang yatahodha yang kenyangnya adalah bilaban dengan susu baik ASI ataupun susu formula <clears throat> Di sini katakan laban, susu. Susu di sini boleh eh, mencakup ASI ataupun susu formula. Itu statusnya adalah khafi funajasati najis yang ringan. Kalau najisnya ringan, maka cukup untuk membersihkannya an-nadah. Cukup diperciki. Dan definisi nadah adalah ditutupi air artinya yusabu alihil ma dituangkan padanya air <clears throat> dengan cara diperciki sampai merata ke semua bagiannya hatta yashmulahu sampai merata pada semua bagiannya Maka misalnya bagian yang kena ya, kena najis tersebut ini selebar telapak tangan maka diperciki sampai air itu selebar telapak tangan tidak hanya e, najisnya selebar telapak tangan kemudian cuma diperciki bagian tengahnya saja atau bagian pinggirnya saja namun diperciki sehingga rata e, di seluruh bagian e, sel, e, yang kena najis tadi. <clears throat> Oleh karena itu maka hatta yashmulahu ini kalimat yang penting. Sampai rata menyeluruh pada semua bagian yang kena najis. Tidak hanya e, sedikit bagiannya saja. Hal ini karena ada sebagian orang yang beranggapan asal diperjiki. Asal diperjiki. Ini najisnya ini seluas lapak tangan asal sudah diperjiki. Beberapa titik sudah selesai. Dianggap itu sudah ya, sudah melaksanakan kewajiban memerciki sebagaimana semestinya. Dan tidak demikian. Namun hatta yashmulahu. Sampai semua bagiannya tersebut kena air. Iya. Dan dalam hal ini <clears throat> ya cukup diperciki dalam artian air tersebut tidak mengalir. Apa beda diperciki dengan dibasuh? Ya, kalau dibasuh airnya nanti mengalir. Nah, ini najis yang selebar telapak tangan, nanti airnya sampai mengalir jalan ke bawah, nah ini sudah ruzel. Adapun di perciki tidak, airnya tetap terolak, eh, terlokalisir hanya di situ saja. Ada air di situ saja, tidak sampai airnya mengalir ke bawah. uh, tanpa perlu dikerik dan tanpa perlu diperas. Wadali keadaan hal tersebut karena sabata valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkanlah seorang anak kecil lalu diletakkan di pangkuan Nabi lantas kencing di pangkuan Nabi maka Nabi minta diambilkan air lalu Nabi ikuti uh, air kencing bayi tersebut dengan air dan Nabi tidak mengguyurnya. Dikatakan mengguyur, membasuh manakala mengalir. Maka percikan tadi tidak sampai menimbulkan aliran air. Itu. Wa amma binisbatilil ungsa adapun untuk e, bayi perempuan maka tidak boleh tidak harus ghusl harus dibasuh Ya, kencing bayi perempuan. Di anal asla karena hukum asalnya anal baula bahasanya kencing itu najis wajib ghusl tidak hanya cukup diperciki akan tetapi terkecualikan adalah bayi laki-laki yang masih kecil karena dalil hadis dalam masalah ini untuk memastikan farqun. Faroka syai' itu artinya adalah menggosok-gosoknya, mengeriknya untuk menghilangkan materi atau sesuatu yang menempel padanya. Nah, mengerik kurang lebih. Dan satu hal yang penting ketika kita belajar, terutama belajar fikih adalah e, mencamkan dan e, mencari al-asal. Mencari al-asal karena itu kaidah. Dan e, di antara hal penting orang dalam belajar adalah mempelajari kaidah. Maka di sini disampaikan oleh Syaikhul Utsaimin rahimallahu taala, "Innal asla anal baula najisun." Sunnya hukum asal kencing itu najis yang wajib mendapatkan ghusl. Itu hukum asalnya. Hukum asal kencing itu najis yang disikapi dengan ghusl. Sehingga eh, kemudian dikecualikanlah ya, anak eh, bayi laki-laki yang masih kenyang dengan susu berdasarkan hadis yang memberikan pengecualian. Kemudian poin ke-168 dan setelahnya kita akan masuk pada bab pembahasan tentang haid. Ada seorang perempuan yang lebih dari 50 tahun. Yaktiha adamu ala sifatil ma'rufah dia masih mengalami pendarahan yaitu darah masih keluar darah dengan bentuk yang dia kenal dulu ketika masih muda. Sama persis dengan ciri-cirinya dengan darah haid yang dialami ketika muda. Wal ukhra dan wanita yang lain umurnya lebih dari 50 tahun dan namun dia masih mengalami darah namun berbeda dengan sifatil ma'rufah. Dengan ciri-ciri darah yang dia kenal ketika masa mudanya. Namun darah yang ada cuma warna kekuning-kuningan dan warna keruh alias kecoklatan. Maka kata jawaban saya Muthaimin rahimallahu ta'ala wanita yang masih mengalami darah, masih keluar darah ala sifatil ma'rufah. Dengan ciri-ciri yang telah dia kenal maka darahnya tersebut adalah darah haid yang betul-betul haid menurut pendapat yang paling kuat. Alasannya karena tidak ada batas maksimal usia haid. Wa ala hadha, maka berdasarkan hal ini maka berlaku lidamiha untuk darah wanita tersebut hukum-hukum darah haid yang telah dikenal yaitu dia harus menjauhi sholat dan puasa demikian juga hubungan suami istri wajib mandi nanti jika selesai kemudian mengkodok puasa dan semacam itu. Adapun wanita yang mengalami mendapatkan cairan kuning dan keruh, maka cairan kuning dan keruh itu jika munculnya di masa haid, maka dia haid. Jika munculnya di luar masa haid, dia bukan haid. Wa amma adamu hadamal haid jika darah yang keluar adalah darah haid yang telah dikenal, akan tetapi maju atau mundur. Biasanya tanggal 5, ini tanggal 1, sudah keluar, ini artinya maju. Biasanya tanggal 5, kemudian baru muncul tanggal 10, ah, ini artinya mundur. Fahadalah ta'thiralahu, maka maju dan mundurnya yes, e, maju dan mundurnya keluar darah haid letak sirolahu itu tidak ngefek, itu tidak berpengaruh bagi hukum. Bahkan dia tetap duduk, duduk di sini artinya tidak sholat. Maka dia duduk yaitu duduk tidak sholat. Kalau di bab jihad, duduk itu artinya berarti tidak berangkat perang. Balta jelisu namun si wanita itu hendaknya dia duduk, yaitu tidak sholat Ini kalau dalam bahasa percakapan, duduk bisa artinya domisili. Ini, eh, Aina tajlis al-an. Nah, di mana kamu duduk sekarang? Nah, itu bukan, ah, saya duduk di sini. Ah, eh, maksudnya, di mana kamu stay? Di mana kamu tinggal? Eh, dari bahasa percakapan pakainya duduk. Balta jelisu bahkan si wanita ini duduk, yaitu tidak sholat jika datang padanya haid, dan dia mandi jika darah haid berhenti. Wahada kulluh dan ini semua menurut pendapat yang paling kuat, yaitu bahasanya an haidi lahat haidhi lahaddalahu. Bahasanya usia haid itu tidak ada maksimalnya. Amma alal madhab Adapun menurut madhab yaitu madhab Hanabila maka tidak ada haid dan tidak teranggap haid setelah umur 50 tahun dengan perhitungan hijriah tentunya. Kalau pakai hijriah dibawa ke masehi boleh jadi cuma 48 tahun atau ya sekitar itu. Meskipun darah yang keluar adalah yang hitam dan biasanya darah hitam sebagaimana biasanya karena darah haid adalah darah hitam. Wa alaihi wa alaihi dan berdasarkan madhab maka ketika keluar darah setelah 50 tahun menurut kalender Hijriah maka wanita tersebut tetap puasa dan tetap sholat dan tidak ada kewajiban mandi ketika darah tersebut berakhir. Lakin akan tapi hadal kaul pendapat ini adalah pendapat khairu sahih, pendapat yang tidak kuat. Iya. Maka di sini disampaikan bahasanya alal madhab dalam madhab Hanabila maksimal haid itu 50 tahun dengan perhitungan hijriah. Namun kalau yang saya dapatkan di matan Umdatul Fiqh madhab Hanafi itu madhab Hambali itu 60 tahun maksimal usia haid menurut madhab Hambali. di Umdatul Fiqh dikatakan wa aqallu sinin tahidulahul mar'atu dan usia paling cepat wanita mengalami haid tisusinina adalah 9 tahun wa aktsaruhu situn dan maksimalnya adalah 60 tahun maka apa yang ada di di sini di apa yang dikutip oleh Syekh Multhaimin itu berbeda dengan apa yang ada di matan Umdatul Fiqh Fikih Hambali. Maka Hanabilah mengatakan bahasanya uh, haid yang paling cepat 9 tahun. Dan ini sama dengan Syafi'iyah yang mengatakan bahasanya haid itu paling cepat 9 tahun. Dan kalau pakai pendapat ini, nanti, maka jika keluar darah sebelum 9 tahun, maka tidak akan dianggap sebagai haid. Dianggap sebagai damul fasad, darah yang rusak. Ini kalau di matan takrib itu cuma ada tentang paling cepatnya haid wa aqallu zamanin tahidu fil mar'atu tis'usinina komaria dan paling cepat wanita itu mengalami haid adalah umur 9 tahun dan itu pakai hitungan komaria hitungan hijriyah. <clears throat> sama dengan Hanabila Namun pendapat yang dinilai oleh Syekh Ibn Thaymin sebagai pendapat yang rajih adalah pendapat ya adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala yaitu tidak ada maksimal usia haid dan minimal usia haid. Yang jadi indikator yang penting itu darah sebagaimana ciri-ciri darah haid yang telah dikenal. Kemudian darah yang keluar dari wanita hamil apakah itu statusnya haid? Maka jawabannya hukum asalnya wanita hamil tidak mengalami haid. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, dia mengatakan wanita itu mengetahui kalau dirinya hamil dengan berhentinya haid. Dan haid sebagaimana yang dikatakan para ulama, eh, Allah ciptakan Allah Taala menciptakannya untuk hikmah yaitu gizi atau makanan atau asupan bagi janin di perut ibunya. Oleh karena itu jika ada atau muncul kehamilan maka berhentilah haid. Karena karena eh, karena haidnya itu dalam bahasa para fuqaha itu nanti berubah jadi makanan untuk janin. Akan tapi sebagian wanita qad yastamir bihal haidu ala adatihi. E, haid itu tetap terus menerus ada pada dirinya sebagaimana biasanya, sebagaimana sebelum hamil. Maka wanita ini dinilai bahasanya haidnya adalah haid yang sah. Maka haidnya tersebut adalah haid yang betul-betul haid li'annahu istamara biha ahalah itu karena haid itu terus menerus pada dirinya dan dia tidak terpengaruh oleh kehamilan. Oleh karena itu maka haid ini menghalangi semua hal yang dihalangi oleh haid ketika tidak dalam kondisi hamil dan mewajibkan apa yang diwajibkan oleh darah haid, menggugurkan apa yang digugurkan oleh darah haid. Artinya dia tidak wajib sholat, dia wajib mandi setelah e, selesainya darah, dia tidak boleh berada di masjid, sebagaimana pendapat jumhur, atau tidak boleh berada di masjid kecuali setelah berwudu, sebagaimana pendapat Hanabila. Walhasil maka kesimpulannya, bahasanya darah yang keluar dari wanita hamil itu ada dua macam. Macam yang pertama, dinilai yuhkam dinilai kalau itu haid. Itulah darah yang masih terus-menerus keluar pada dirinya sebagaimana sebelum kehamilan. di anadali karena hal tersebut adalah bukti bahasanya hamil itu tidak mempengaruhi dirinya, maka itu tetap tergolong haid. Kemudian macam yang kedua darah yang tor'a dialami e, oleh wanita yang hamil turuan. Tor'a itu datang ya, datang dan sebelumnya ada, sebelumnya tidak ada. Itu toa Ima, di, ima boleh jadi disebabkan karena hadisin, kecelakaan. Atau karena membawa sesuatu yang berat. Atau jatuh dari sesuatu dan semacam itu. Maka darah yang keluar atau pendarahan bahasa kita. Pendarahan karena kecelakaan, karena jatuh Fahadha laisa bihaidin, maka itu bukan haid. Itu adalah darah karena urat atau pembuluh darah yang pecah. Walahada maka berdasarkan hal ini, e, maka darah tersebut tidak menghalangi si wanita untuk sholat dan untuk puasa. Dan dia fi hukmi tahirat, dia tetap teranggap sebagai wanita yang suci. Maka intinya, saya Nusaymin berpendapat bahasanya mungkin wanita yang hamil itu mungkin saja mengalami haid. Dan mungkinnya wanita hamil itu mengalami haid adalah syafi'iyah, adalah madhabnya syafi'i. Dan madhabnya syafi'i yang mengatakan wanita hamil mungkin saja mengalami haid. Ya, sebagaimana di Qutul Habibil Gharib disampaikan bahasanya eh, haid adalah darah yang keluar di usia yang memungkinkan haid yaitu 9 tahun atau lebih min farjil mar'ati walau hamilan yang keluar dari farji seorang perempuan meskipun dia dalam kondisi hamil. Ya, maka Syafi'iyah yang mengatakan wanita e, hamil itu mungkin saja mengalami haid. Lain hanya dengan Hanabila. Di matan Umdatul Fiqh dikatakan bahasanya wanita hamil itu tidak mungkin mengalami haid. Jadi matan Umdatul Fiqh e, eh, mazhab Hambali dikatakan wal hamilu la tahidu dan wanita hamil itu tidaklah mengalami haid ila antara dama kecuali jika dia melihat darah qabla wiladatiha sebelum melahirkan sehari atau dua hari sebelum dia melahirkan maka darah tersebut fayakunu daman nifasin dianggap sebagai darah nifas e, dan namun mungkinnya wanita hamil itu mengalami haid itu pendapat e, Syekhul Islam rahimallahu taala Wa inda Ibn Tamiyah menurut Ibn Tamiyah boleh jadi wanita hamil itu mengalami haid Inda yazidu dam ala ghida'il janin. Ketika darah itu lebih dari asupan untuk janin, maka dia keluar sebagai darah haid. Waya riwayatun anil Imam Ahmad. Dan adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad punya beberapa versi. Satu versi yang itu yang dijadikan sebagai madhab, yaitu wanita hamil tidak mungkin mengalami haid. Versi yang lain sama dengan syafi'iyah, itu mungkin saja wanita hamil mengalami haid. Dan ini yang dipilih oleh Sayyid Muzaimin rahimallahu taala. Kemudian apakah minimal haid dan maksimal haid itu ada batas yang jelas dengan hari? Jawabannya laisa li aqalil haidi wala li aktsari bil ayam ala sahih. Menurut pendapat yang paling kuat, minimal masa haid dan maksimal masa haid itu tidak ada batasannya pakai hari. Likaulihi azza wa jalla sebagaimana firman Allah Ta'ala mereka bertanya kepadamu tentang haid katakanlah dia adalah kotor tinggalkanlah jauhilah wanita ketika masa dia mengalami haid jangan dekati sampai suci maka Allah tidak menjadikan royah atau akhir larangan dengan hari tertentu. Dan Allah jadikan batas akhir larangan mendekati wanita haid adalah suci. Fadallah dan maka ini dalil bahasanya ilah hukum adalah haid itu sendiri. Darah haid itu sendiri ada dan tidak adanya. Maka jika dijumpai darah haid maka berlaku kelah hukum yaitu tidak boleh kumpul dan jika suci dari haid maka hilanglah hukumnya. Thumma kemudian ina tahdida pembatasan itu tidak ada dalilnya. Padahal kondisi darurat da'iyatum mendorong untuk adanya penjelasan. Oleh karena itu maka jika pembatasan dalam masalah usia haid atau zaman atau masa waktu keluarnya darah haid itu ada dalam syariat tentu telah dijelaskan dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdasarkan hal ini, maka semua yang dilihat oleh perempuan dan itu adalah darah yang telah dikenal oleh perempuan kalau itu haid, maka itu adalah haid tanpa diukur dengan waktu tertentu. Illa kecuali jika darah itu keluar terus menerus terjadi pada seorang perempuan tidak pernah berakhir, tidak pernah terputus sama sekali atau yang kotek terputus cuma dalam jangka waktu yang pendek semacam sehari atau cuma dua hari per setiap bulannya fa hina idin maka pada saat itu maka darah tersebut adalah darah istihadah maka Syekh Ibnu Taimin mengikuti Ibnu Taimiyah rahimallahu taala bahasanya tidak ada uh, minimal masa haid dan tidak ada maksimal masa haid, maka haid bisa jadi 20 hari, boleh jadi 25 hari. Ya, kecuali tadi dua, terus menerus, 30 hari keluar darah terus. Nah itu baru istihadah. Atau sebulan itu yang suci cuma sehari atau dua hari saja. Ya, puluh 28 hari keluar darah. Nah itu istihadah. Tapi jika kurang dari itu 20 hari, 25 hari keluar darah dan itu cirinya sama proses sebagaimana ciri-ciri darah haid, maka itu haid. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala dan diikuti oleh saya Ibnu Taimin. Ya, namun eh, dan dari sisi dalil itu yang lebih kuat. Dari sisi dalil itu yang lebih kuat tadi beliau sampaikan penetapan misalnya uh, haid itu disebut haid minimal sehari semalam. Itu memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ditambah dalil yang ada itu mengkaitkan ilah uh, eh, boleh kumpul sama istri atau tidak dengan adanya haid. Dengan adanya darah itu sendiri. Maka memang dari sisi dalil yang lebih kuat adalah ini. Nah, dari dari sisi uh, praktis di dunia wanita tanpa ada minimal haid wanita kesulitan iya, terutama jika dia uh, pakai kontrasepsi KB maka nanti darah itu tidak teratur ya, kalau pakai pendapat bahasanya ya, tidak ada ya, mama, tidak ada minimal masa haid, maka bisa jadi haid itu cuma setengah hari. Bisa jadi haid itu cuma sepagi saja. Cuma sepagi saja, kan tidak ada minimalnya. Ini pagi, subuh sampai ya, jam 9 atau sampai jam 10 keluar darah. Darahnya ciri-ciri darah haid sebagaimana sebelum pakai kontrasepsi. Setelah itu kering, sampai sore, sampai malam kering. Ah, iya. Berarti begitu jam 10 dia harus mandi mandi haid. Besok lagi seperti itu. Iya. Iya. Berarti karena tidak ada minimal haid. Subuh sampai jam 10 haid. Ini berarti jam 10 mandi haid. Ini kering. Subuh besok lagi. Berarti kalau kering, kering sama sekali betul-betul kering, berarti sudah suci dari haid. Sudah suci dari haid. Nanti besok lagi keluar subuh sampai jam 10 misalnya. Nah, ini berarti haid lagi. Nah. Karena tidak ada minimal haid. Maka itu merepotkan dan membingungkan. Merepotkan dan membingungkan. Eh, wanita itu lebih Eh, lebih bisa uh, memberikan putusan pasti ini haid ataukah tidak kalau kita mengikuti eh, pendapat eh, para sejumlah fukoha yang mengatakan adanya minimal haid sehingga jelas sehingga jelas ini haid atau bukan haid gimana nanti kalau dalam sehari nanti haid dua kali ya haid dua kali. Pagi keluar darah haid sama persis sampai jam 10. Kemudian kering eh, sampai mar, sampai maghrib. Habis maghrib keluar lagi darah. Eh, nanti kemudian betul-betul eh, nanti kemudian berhenti jam 12. Nah, nanti sehari mandi haid itu bisa dua kali, itu bisa tiga kali. Dan ini kalau setiap hari seperti itu karena gara-gara dia pakai kontrasepsi, ya, itu bisa masuk angin bolak-balik. Oleh karena itu maka wallahu a'lam ya, atas pertimbangan tersebut maka tidak mengapa seorang wanita mengacu pada pendapat para fukoha yang mengatakan bahasanya minimal haid itu sehari semalam. Minimal haid sehari semalam itu pendapat Syafi'iyah dan Hanabila. Kalau kurang dari sehari semalam, maka tidak tergolong haid. Maka untuk wanita yang mengalami uh, pakai kontrasepsi kemudian keluar darah, kalau bercak-bercak, tetap sholat. Ya, pastikan tetap uh, sholat. Kok ini ternyata seharian? Oh berarti 24 jam Oh berarti ini haid. Jadi matan umdatul fiqh dikatakan wa aqalul haidi yaumun wa Dan minimal dikatakan haid manakala keluar darah sehari semalam. Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Dan maksimalnya adalah 15 hari. Ini Hanabilah dan seperti itu juga Syafi'iyah. di matan takrib dikatakan wa aqalul haidi dan minimal untuk supaya bisa disebut haid zaman dari sisi waktu adalah yaumun walailatun Sehari semalam. Di, <clears throat> Fatul Qarib dikatakan ay miqdaru dhalik. Artinya seukur sehari semalam. Bahwa arbaun wa isruna sa'ah. Itu 24 jam. Ketika darah itu keluar, 24 jam, ah, itu haid. Kalau kurang dari itu, cuma keluar satu jam, keluar dua jam, keluar tiga jam, keluar enam jam, habis itu berhenti. Maka itu bukan haid. Itu bisa disebut haid dan berlaku ketentuan-ketentuan haid. Nah, itu keluar darah itu selama arba' arba'un wa isruna sa'atan 24 jam. Alat tisal dan 24 jam itu e, bersambung terus menerus keluar darahnya. E, namun itisalnya itisal al-mu'tad Eh, bersambungnya adalah bersambung biar sebagaimana budaya dan kebiasaan. Artinya boleh jadi bercak itu eh, yang penting masih dianggap sambung. bercak keluar subuh keluar, habis itu berhenti. Nanti jam 9 keluar bercak. Masih sambung. Kemudian habis itu eh, nanti duhur keluar bercak. Ya, dicek ketika Eh, sholat waktu duhur keluar Nah, eh, Nanti masih sambung. Demikian sampai 24 jam. Nah itu baru dikatakan haid. Dan sama Syafi'iyah juga mengatakan wa aktsarhu khamsata asyara yauman. Maksimal haid 15 hari bila yaliha dengan malamnya, siang plus malamnya Fa in zada 'alaiha jika lebih dari 15 hari fawa istihadatun maka itu istihadah. Ini secara sisi dalil yang kuat adalah sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah. Tidak ada minimal dan maksimal haid. Dari sisi praktek, terutama kalau kita nangani kasus wanita pakai kontrasepsi. Itu kalau tidak pakai e, kaedah sehari semalam, itu kasihan sekali perempuan. Hmm. Kalau kita jawab pakai uh, fikih Ibn Taimiyah kemudian Ibnu Taimin itu kesulitan sekali. Saya sehari itu uh, haid kita katakan haid dua kali dalam sehari ya, atau uh, atau semacam itu. Dan itu tentu menyulitkan. Harus mandi balik Nah, <clears throat> Oleh karena itu maka uh, supaya kemudian uh, seorang wanita itu bisa memastikan status dirinya, ya, maka tidaklah mengapa memakai tolak ukur yang di, ditawarkan oleh sejumlah fukoha yaitu minimal untuk bisa disebut haid keluar darah secara terus menerus 24 jam. Ya, kemudian ada seorang wanita yang men, e, menjadi sebab turunnya yaitu keluarnya darah haid. E, bila ilat e, disebabkan pengobatan. Akhirnya dia tidak meninggalkan sholat. Akhirnya dia meninggalkan sholat karenanya. E, karena pengobatan maka keluarlah darah haid. E, karena itu kemudian dia tinggalkan sholat. Maka apakah dia apakah sholat itu dia kodok ataukah tidak? Maka jawabannya wanita tersebut tidak mengkodok sholat jika dia menjadi sebab keluarnya darah haid dan betul-betul keluar. Karena darah haid itu adalah darah, kapan dijumpai darah tersebut dijumpai hukum haid. Sebagaimana seandainya seorang wanita mengkonsumsi obat pencegah haid dan tidaklah turun dan tidaklah keluar darah haid, maka dia sholat, puasa dan tidak mengkodok, eh, fa'ina tasumu maka dia uh, uh, dan tidak perlu mengkodok puasa karena dia telah puasa. li'ana laisat bihaidin karena dia tidaklah dalam kondisi haid. Karena dia statusnya tidak haid. Minum obat dan memang betul-betul tidak ada darah. Maka dia bukan wanita haid. Dan hukum itu berputar mengikuti ilahnya. Dan ilah dalam masalah ini adalah keluarnya darah yang memang itu darah haid. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah. Kul huwa ada. Katakanlah dia darah kotor. Ya selama keluar darah kotor, maka itu haid. Maka jika dijumpai darah kotor, maka berlaku padanya hukum haid. Jika tidak dijumpai darah kotor haid, maka tidak berlaku padanya hukum haid. Dan boleh bolehkah wanita dalam kondisi haid membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan hafalan. Ya, kalau dalam bahasa fikih, kalau membaca Al-Quran artinya dengan hafalan. Kalau membaca Al-Quran pakai menyentuh mushaf, maka kalimatnya adalah apa hukum menyentuh mushaf. Apakah wanita haid boleh membaca Al-Quran dengan hafalan? Boleh bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran ya, lil hajah ketika dia punya kebutuhan. Semisal dia adalah seorang guru Quran. Maka dia dia membacakan Al-Quran untuk kepentingan pengajaran. Atau dia adalah seorang ya, tolibah seorang pelajar dan dia baca Al-Quran karena tuntutan proses pembelajaran atau dia e, mengajar anak-anaknya yang masih kecil atau yang sudah besar dia mengajari Al-Quran anaknya maka e, e, fataruda alaihim maka dia ya, merespon anak-anaknya atau mengoreksi anak-anaknya yang baca Al-Quran dan keliru, maka dia rot, dia sanggah. Tidak seperti itu, namun bunyinya seperti ini. Watakol ayat atau kemudian dia bacakan ayat sebelum mereka, sebelum dia ngajar anak-anaknya. Maka dia bacakan kemudian ditirukan oleh anak-anaknya. Al-Muhim yang jelas, jika kebutuhan mendorong untuk membaca Al-Quran bagi wanita haid, maka boleh dan tidak mengapa. Demikian juga seandainya seorang wanita itu khawatir, lupa hafalan Al-Qur'annya, maka syarat jadilah dia membaca Al-Qur'an Qur'an untuk mempertahankan ingatan. Maka itu tidak mengapa meskipun dia dalam kondisi haid. Ala namun uh, ana ba'dul ahli ilmi namun sebagian ulama berpendapat tidak boleh bagi wanita yang haid untuk membaca Al-Qur'an sama sekali. Tidak boleh jika tidak ada hajat. Pendapat yang lain mengatakan haram wanita haid membaca Al-Quran meskipun ada hajat. Eh, maka ada tiga pendapat dalam masalah ini. Ada tiga pendapat. Boleh jika ada hajat. Boleh ada hajat ataupun tidak ada hajat. Bila hajat tidak ada hajat sekalipun, boleh. Kemudian tidak boleh meskipun ada hajat. Ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. E, mengatakan pen, eh, e, boleh membaca Al-Quran dengan hafalan jika ada hajat, boleh ada hajat ataupun tidak ada hajat, tidak boleh meskipun ada hajat. Ada tiga pendapat. Waladhi yang bari ayuqal dan yang sepatutnya untuk kita katakan, sepatutnya untuk kita pilih adalah pendapat yang mengatakan jika memang memerlukan untuk membaca Al-Quran untuk mengajar atau untuk belajar atau khawatir lupa, maka tidak mengapa ke pendapat yang dipilih oleh bin Nusaymin rahimallahu ta'ala boleh jika ada hajat. Dan yang mengharamkan meskipun ada hajat, ya, dalil pokok mereka wanita haid disamakan dengan orang yang junub, tidak boleh baca Al-Quran meskipun dengan hafalan. Dikiaskan dengan orang yang junub. Dan mengkiaskan orang yang junub dengan Eh, wanita haid itu kata saya menubas kias yang tidak pas. Ya, karena orang yang junub status suci dan tidak suci itu ada di tangannya. Kapan dia mau mandi selesai. Lain hanya dengan wanita haid. Suci dan tidak suci tidak di tangannya. Maka mengkiaskan uh, orang yang junub dengan wanita haid, kias ya, mengkiaskan dua hal yang berbeda. Kemudian jika darah itu membingungkan bagi seorang wanita sehingga dia tidak bisa membedakan apa ini darah haid ataukah istihadah atau yang lain, maka apa yang dia anggap? Maka jawabannya pakai hukum asal. Hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah darah haid. Pakai hukum asal. Hatta yatabayan sampai jelas diketahui kalau itu darah istihadah. Dasarkan hal ini kalau ragu-ragu maka anggap itu darah haid. Selama belum yakin, kalau itu darah istihadah. Ya tabayan bisa diterjemahkan dengan yakin. Ya, maka anggaplah itu darah haid. Selama belum yakin, kalau itu istihadah. Ya, ini hukum asal. Dan satu hal yang penting bagi orang yang belajar, fikih terutama, adalah menguasai hukum asal. Hukum asal darah yang keluar dari rahim perempuan adalah, dari farji perempuan adalah darah haid. Jika seorang wanita mengalami haid setelah tibanya waktu sholat, apa hukumnya? Apakah dia mengkodok sholat eh, an waktil haid? Apakah dia perlu kodok sholat tersebut an waktil haid setelah selesainya haid? Maka jika terjadi haid setelah tibanya waktu sholat, semacam dia haid setelah zawal, setengah jam setelah zawal misalnya, maka fa'ina maka wanita tersebut ba'da setelah antata tohara setelah suci dari haid maka dia mengkodok solat yang waktunya tiba dalam keadaan dia suci berdasarkan firman Allah Ta'ala inna sholat takanat alal mu'minin kitabah maukuta sunnya solat itu wajib atas orang-orang yang beriman Kita dan itu adalah ketetapan mau maukuta yang telah ditentukan waktunya Namun wala takti salat dia tidak perlu mengkodok salat yang dia tinggalkan selama masa haid. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi dalam hadis yang panjang, bukankah wanita jika haid tidak sholat dan tidak puasa? Ditambah para ulama sepakat bahasanya wanita tidak mengkodok solat yang dia tinggalkan selama masa haid. Kecuali khawarij, di antara fikih khawarij, wanita Eh, itu mengkodok sholat yang ditinggalkan di masa haid. Itu fikihnya khawarij. Khawarij di masa silam itu punya fikih Ye, bahasanya sholat yang ditinggalkan di masa haid itu wajib dikodok. Adapun di luar khawarij maka ulama sepakat. Bahasanya sholat yang ditinggalkan selama haid itu tidak wajib dan tidak perlu dan tidak boleh dikodok. Adapun jika suci, wakana bagian minal waktu dan waktu masih tersisa sekedar satu rakaat atau lebih. Fa'inha tusalli kalau waktu, Maka dia tetap sholat di waktu itu. Yang dia suci di waktu itu. Menimbang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Maka jika seorang wanita itu suci daripada waktu asar atau sebelum Eh, terbitnya matahari wakana bagian dan masih tersisa waktu sebelum tenggelamnya matahari atau sebelum terbitnya matahari tersisa waktu satu sekedar satu rakaat fa'inahatu salil asar maka dia tetap salat asar dalam kasus yang pertama dan tetap salat subuh di kasus yang kedua ya, maka pendapat yang dipilih oleh Syekh Muthaimin jika seorang itu menjumpai waktu duhur, dia tidak langsung sholat. Ya, dia berencana sholat jam 1. Ternyata jam 1 dia haid. Maka sholat duhur ini wajib dikotok. Wajib dikotok nanti setelah selesai, selesai haid, mandi, maka dia kotok duhur 4 rakaat. Kemudian jika wanita haid itu berakhir haidnya dan sholat itu masih eh, dia berakhir haidnya di waktu asar, maka dia wajib sholat yang cuma sholat asar saja tanpa duhurnya. Tanpa duhurnya. Jika dia e, berakhir haid itu di waktu isya, ya, ya dia maka cukup sholat isya saja tanpa maghrib. Itu pendapat yang dipilih oleh Said Muthaymin. Dan dalam dua masalah ini Said Muthaymin menyelisihi jumhur. Ya, menyelisihi jumhur ulama yang jadi pendapat jumhur, jika orang itu, jika seorang wanita itu suci di waktu asar, maka kewajiban dia adalah sholat duhur dan asar. Jika seorang itu, seorang wanita itu suci di waktu isya, kewajiban dia adalah sholat maghrib dan isya. Dan ini pendapat jumhur ulama, dipilih oleh Abdul Abbas Ibn demikian juga dipilih oleh Syekh Abdul Aziz ibnu Bas ya, salat yang dia kerjakan itu dua. Ya, suci di waktu asar, maka salat duhur dan asar. Suci di waktu isya, salat maghrib dan isya. Dan wallah alam itu pendapat yang lebih kuat menima, menimbang ada fatwa sejumlah sahabat. Sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas itu punya pendapat demikian. Demikian juga pendapat jumhur ulama ketika Eh, seorang itu menjumpai waktu duhur dan dia berencana sholat duhur di nanti sajalah jam setengah dua misalnya. Jam satu dia mengalami haid, maka pendapat jumhur tidak perlu dikotok. Tidak perlu dikotok, alasannya karena dia tidak salah. Dia tidak salah. Boleh, saja, boleh bagi wanita ini untuk sholat di awal waktu, kemudian dia tunda atau dia tunda. Itu tidak ada masalah. Ya, maka dia tidak salah. Oleh karena itu tidak ada beban untuk dirinya. Karena dia tidak tidak melakukan sebuah kesalahan. Ya, kemudian seorang wanita punya kebiasaan haid enam hari. Kemudian bertambah jumlah hari-hari dari kebiasaannya. Biasanya enam hari, di satu bulan sepuluh hari. Nah, tiga hari sisanya itu haid ataukah bukan. Jika kebiasaan seorang wanita enam enam hari, kemudian memanjanglah jangka waktunya sehingga jadi sembilan atau sepuluh hari atau sebelas hari, maka dia tetap tidak boleh sholat sampai suci. Hal itu karena Nabi tidaklah menetapkan batas tertentu eh, bagi haid. Sebagaimana ayat yang mengatakan kul huwa ada. Katakanlah dia adalah darah kotor. Maka jika darah tersebut masih yang masih ada, fa'inal marata maka wanita tersebut tetap dalam keadaannya yaitu ya, haid hatta tatuhura sampai suci dan mandi baru setelah itu boleh sholat. Dan jika datang di jika yang terjadi di bulan yang kedua kurang dari itu biasanya enam hari di bulan yang lain dia cuma haid empat hari. Fa'inaha tarsilu ida tahurat. Maka dia tetap mandi jika telah suci. Wa ilam yakun alal mudati sabiqah. Meskipun tidak dalam jangka waktu yang dulu. Dulunya enam atau tujuh hari, ini cuma empat hari. Ya sudah, itu dah. Sudah selesai haidnya. Al-Muhim yang jelas, bahasanya seorang wanita jika matakan al-haidu ma'aha maujudan. Jika haid itu ada bersama dia, maka dia tidak boleh sholat. Boleh jadi masa haid itu mencocoki kebiasaannya yang dulu atau bertambah atau kurang. Dan jika telah suci, maka dia boleh dan wajib sholat. Kemudian kasus selanjutnya adalah seorang wanita jika datang kepadanya al adah syahriyah, adat syahriyah itu sama dengan menstruasi sama dengan haid. Kemudian dia suci dan mandi. Setelah dia sholat selama sembilan hari, datang lagi darah. Akhirnya dia duduk tidak sholat selama tiga hari. Tidak sholat. Kemudian dia suci dan sholat selama sebelas hari. Dan kembali wa'adat ilaiha dan kembali datang eh, al-ada syahriyah haidnya sebagaimana biasanya. Fahal itu maka apakah dia mengulangi ma salatuhu fitil kal ayamit salatah apakah dia mengulangi apa yang dia salat yang dia kerjakan di tiga hari tersebut ataukah tiga hari tersebut teranggap haid maka haid, kemudian jeda tiga hari, kemudian haid. Nah, tiga hari jeda ini tergolong haid ataukah suci. Maka jawaban Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala, haid itu jika datang maka dia haid. Baik waktunya lama, antara haid dengan haid sebelumnya ataukah pendek. Yang jelas jika dia haid, watar dan suci, kemudian setelah lima hari suci atau enam hari suci atau sepuluh hari suci, datanglah kebiasaannya itu haidnya di kali yang kedua. Fa'innaha maka ini duduk tidak sholat, karena itu adalah haid. hakata dan demikian seterusnya, abadan seterusnya. Jika dia suci, kemudian datang haid, maka wajib baginya untuk duduk tidak sholat. Ataupun jika darah itu terus menerus keluar, daiman terus menerus, atau tidaklah terhenti kecuali sebentar saja, maka berarti dia wanita istihadah. Dan jika wanita istihadah tidak boleh duduk, e, yaitu tidak sholat, kecuali selama jaga waktu kebiasaan haidnya fakot saja. Ya, maka beliau katakan, ya, ini haid, kemudian suci, kemudian ini haidnya sudah itu suci. Dan haid ini adalah haid. Ya, dan haid yang keduanya adalah haid. Ya, kecuali jika kita mengacu pada pendapat jumhur yang mengatakan haid itu maksimal 15 hari. Maka nanti dihitung. Nanti dihitung. Haid pertama berapa hari? Ya, sudah 10. Ya, kemudian ada jeda 3 hari. Setelah itu keluar lagi darah 10 hari lagi. Ya, kalau kita menganut pendapat jumhur, yaitu yaitu pendapat Syafi'ah dan Hanabilah yaitu maksimal haid 15 hari, ya maka di haid yang kedua dia cuma tidak sholat selama 5 hari. Setelah itu dia teranggap istihadah. Kalau pakai pendapat uh, Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala ya 20 hari itu masih dianggap sebagai haid. Maka ya tetap ya, tidak sholat. Apa hukum cairan berwarna kuning yang turun, yang keluar dari seorang wanita sebelum haid, dua hari sebelum haid? Ya, kalau mau dua hari sebelum itu dalam bahasa Arab itu pakai bi. Nih. Dua hari sebelum apa? Ya, atau tiga hari sebelum apa? Misalnya tiga hari sebelum ujian. Itu salah satu ayam kebelal intihan. kebelal intihan imtihan ya, eh, salah satu ayam. intihan imtihan salah satu ayam. Tiga hari sebelum ujian. Ya, tiga hari sebelum safar. Keblal safar salah satu ayam. Ya. Eh, safar biyaumain. Itu artinya dua hari sebelum Safa. Itu gaya uh, gaya bahasa Arabnya demikian. Jadi di belakang. Kalau kita kan tiga hari sebelum ujian. Kalau bahasa Arab enggak. Sebelum ujian tiga hari. Nah. Kalau bahasa Indonesia kan dua hari sebelum ujian. Nah, ini kalau bahasa Arab enggak. kau belal intihan biyaumain. Nah, dua hari sebelum ujian. strukturnya beda, bukan e, salah satu ayam kebelal imtihan itu itu mengindonesia itu. E, yaumain kebelal imtihan. Nah, dua hari sebelum ujian. Nah, itu bahasa Indonesia. E, bahasanya orang Arab tidak gitu. kebelal imtihan biyaumain. Itu artinya dua hari sebelum ujian. Nah, eh, jawabannya jika cairan uh, kuning tersebut sebelum datangnya haid, maka dia bukan fa'ina laisa bisyai', maka dia bukan apa-apa, dia tidak teranggap. Berdasarkan perkataan Ummu Atiyah, beliau mengatakan kami tidak menilai warna kuning dan keruh sebagai haid, diatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat Abu Daud terdapat penjelasan yang lebih detail, kami tidak menganggap cairan kuning dan keruh setelah suci tidak kami anggap sedikit pun sebagai haid. Sehingga ya, jika cairan kuning tersebut keluar sebelum haid, sumatan fasil kemudian ada jeda bil haid bar kemudian haid, fa inna bisyai' maka dia bukalah apa-apa. Adapun jika seorang wanita itu yakin bahasa cairan kuning itu adalah mukaddimah haid, fa inna maka dia duduk sampai dia suci. Yeah. Maka cairan kuning demikian juga keruh sebelum haid. Eh, di sini disampaikan. Jika itu adalah eh, nanti ada jeda cairan kuning dua hari jeda sehari baru keluar darah maka ini bukan haid Dan jika cairan kuning itu bersambung cairan kuning tersebut bersambung Artinya dia mukaddimah. Jika mukaddimah haid. Dan wanita sudah tahu itu. Ini, ini cairan kuning, dua hari, nanti tanpa jeda, langsung akan keluar darah haid, yaitu darah hitam, darah khas haid. Ya, maka cairan kuning tadi tergolong haid. Sehingga dia tidak boleh sholat sejak keluarnya cairan kuning. Maka cairan kuning demikian juga keruh sebelum datangnya darah haid itu dirinci dengan dua rincian. Yang pertama tadi, karena tadi sufah qabla al-haidi, sumatan fasil bil haidi. Jika itu keluar sebelum haid, kemudian ada jeda bil haidi, kemudian baru setelah itu datang haid, maka dia bukan haid. Namun jika muqaddimatul haid, itu muqaddimah haid. Sudah jadi kebiasaannya. Sebelum keluar darah haid ada cairan keruh atau cairan kuning sehari atau dua hari, maka itu haid. Nah, gimana kalau cairan kuning dan keruh setelah suci? Ini di pertanyaan selanjutnya. Problem wanita tentang masalah haid itu lautan yang tidak bertepi. Ya, problem wanita seputar haid itu lautan tidak bertepi. Banyak sekali kasusnya. Oleh karena itu maka perlu parameter yang jelas. Parameter yang jelas. Ya, meskipun dalilnya tidak kuat, alasannya tidak kuat, namun dengan itu dia tidak bingung. Parameternya jelas. Maka itu lebih ya, membantu wanita. Dan parameter itu jelas ketika kita banyak menganut, eh, kita sering menganut pada eh, pendapat para fukuhah minimal haid sehari semalam maksimal haid 15 hari. Iya. Non nah, kalau kita pakai uh, madhabnya Ibnu Taimiyah, nah itu lautan tidak bertepinya semakin tambah tidak bertepi itu. Nah, bingungnya semakin tambah banyak. Bahwa la sahilalahu, lautan yang tidak bertepi. Dan di antara sebabnya adalah menggunakan pil pencegah kehamilan atau pencegah haid. Problem pokok itu adalah kontrasepsi. Kontrasepsi. Terutama kontrasepsi hormonal. Itu yang jadi biang kerok, bingungnya perempuan masalah haid. Biang keroknya itu kontrasepsi hormonal. Boleh jadi pil, boleh jadi suntik, boleh jadi ya, yang lainnya yang jelas yang hormonal itu biang kerok bingungnya perempuan. Tentang status ini darahnya haid ataukah bukan. Tentu perempuan yang mau bingung karena dia mengerti agama dan dia uh, mengerti kewajibannya. Kalau dia masuk bodoh dengan agamanya ya lain lagi. Sehingga kalau di dunia Arab pertanyaan wanita tentang masalah Haid itu banyak sekali. Kalau di tempat kita jarang-jarang. Nah, kenapa? Karena pada masa bodoh. <laughs> masa bodoh ini haid mau enggak. Jadi jarang-jarang. Yeah. Ya. Mengajian ibu-ibu jarang pada tanya masalah haid. Betul yakin itu. Ya, mereka pada KB itu pada punya problem. Darahnya tidak jelas. Tapi jarang yang tanya. Kenapa? Karena masa bodoh dengan dengan itu. Kalau yang tidak masa bodoh, nah itu tadi lautan yang tak bertepi banyak sekali pertanyaannya. Pemakanan nas ya'rifuna mislah hadil iskalat al-kathira. Dan manusia tidaklah mengetahui semisal kebingungan-kebingungan yang banyak ini belum sebelum adanya uh, eh, nanti alat kontrasepsi. Sahih anal iskal, betul memang kebingungan itu sudah ada sejak dijumpainya wanita. Lakin kasratuh akan tapi banyaknya problem masalah haid. Ala hadal wajah dalam bentuk. Alat yakifu anasu hayran. Di mana orang itu hayran bingung sekali. Di mana orang itu berhenti menatap kebingungan. Fi hali masyakilihi untuk mengurai problemnya. Satu perkara yang sangat disayangkan. Walaupun al-kaidah al-ama akan tapi kaidah umum. Anal mar'ata bahasanya wanita jika dia suci. Wara'at at Dan dia melihat suci dan uh, dia melihat suci mutayakkan. Bahasa seorang wanita jika dia suci Wara'at atura al dan dia telah melihat suci yang yakin dari haid. Wa'ani dan yang aku maksudkan dengan suci fil haid dalam haid adalah telah keluarnya kusatul bayda. Apa itu kusatul bayda? Itu adalah cairan putih. Ta'rifun nisa yang dikata oleh lendir berwarna putih gitu. Lebih pasnya di bahasa wanita lendir putih bukan cairan namun lendir lendir berwarna putih di akhir haid. Ini telah dikenal oleh para perempuan. Fama ba'da tuhri, maka setelah suci yang yakin ini, boleh jadi ada bercak ke keruh alias kecoklatan atau kekuningan atau beberapa tetes atau kemudian ada rutubah, ada bercak-bercak. Fahadha kulluhu laisa bihaid. Maka itu semua bukan haid maka itu tidak keluarnya hal ini tidak menghalangi sholat, tidak menghalangi puasa, tidak menghalangi dikumpuli oleh suaminya. kan itu bukan haid. Mu'atiyah radhiallahu anha mengatakan kami tidak menganggap cairan kuning dan keruh syai'an sebagai haid sedikit pun. Diatkan oleh Bukhari dalam tambah dalam riwayat Abu Dawud terdapat tambahan manakala setelah suci dan sanadnya sahih. Wala hada nakul maka berdasarkan ini kami katakan semua yang terjadi setelah suci yang yakin. Ya, dan suci yang yakin adalah keluarnya kusatul bayidah. Ya, karena sucinya wanita dari haid ada dua, kering sama keluar kusatul bayito. Nah, yang keluar kusatul bayito itu suci yang yakin. Itu suci yang yakin. Itu 100% berarti sudah suci. Namun kalau uh, berarti haid bulan itu sudah selesai, sudah final. Hmm. Tapi kalau belum keluar kusatul baida, boleh jadi ini cuma berhenti sehari. Nanti masih lanjut lagi. Masih belum-belum, belum eh, betul-betul tuntas. Eh, suci yang tuntas itu keluarnya kusatul baida. Maka semua yang terjadi setelah suci yang yakin yaitu keluarnya kusatul baida min hadil asya berbagai hal ini bercak-bercak dan seterusnya fa innaha la mar'ata maka itu tidaklah membahayakan bagi seorang perempuan tidak mengalami dari dia dari sholat, dari puasa, dari jima dengan suaminya. Akan tetapi wajib bagi seorang perempuan untuk tidak tergesa-gesa sampai dia melihat suci yang yakin. Karena sebagian wanita jika darah telah khafat telah ringan, darah telah sedikit, badarat maka dia bersegera mandi sebelum dia melihat suci yaitu kusatul baydo, Maka ini sikap yang tidak benar. Oleh karena itu, sejumlah wanita mengirimkan kepada uh, Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha mengirimkan kursuf yaitu kapas. Fihi ada padanya sufrah, cairan kekuningan, sedikit kekuningan. Maka respon Ibunda Aisyah, janganlah kalian tergesa-gesa memutuskan diri kalau suci. Hatta tarinal kusotal bayda'a sampai kalian melihat ada kusatul bayda. Maka untuk wanita yang punya kusatul bayda, eh, maka dia tidaklah kita katakan suci kecuali setelah keluarnya kusatul bayda. Maka boleh jadi dia sehari tidak keluar darah. Besoknya baru keluar kusatul bayda. Maka sehari tersebut itu masih haid. Itu masih haid. Kemudian yang terakhir, eh, apa hukum menggunakan pil pencegah haid? Wanita menggunakan pil pencegah haid jika itu tidak memiliki dorok bahaya dari sisi kesehatan, hukumnya tidak mengapa. Dengan syarat yang kedua, diizinkan oleh suaminya. Maka ada dua syarat tidak berbahaya secara medis dan diizinkan oleh suaminya. Akan tapi sebatas yang aku ketahui bahasanya pil ini membahayakan wanita. Di antara bahayanya tadi e, menyusahkan haidnya, mengkacaukan siklusnya. Boleh jadi gara-gara pil semacam itu dulu seorang itu punya siklus yang jelas. Dia setiap e, dia haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Tiap bulan seperti itu. Begitu minum pil itu langsung kacau itu. Dia berhenti minum dan kacau haidnya. Akan tapi sebatas yang aku ketahui bahasa pil ini membahayakan wanita. Dan satu hal yang maklum keluarnya darah haid, keluar yang alami, adalah keluar yang alami. Dan sesuatu yang alami jika dicegah pada waktunya, maka tidak boleh tidak akan terjadi gagal pencegahan tersebut bahaya bagi raga, bahaya bagi jasmani. Wakadhalika demikian juga minal mahdud di antara hal yang bahaya dari pil pencegah haid. Anak bahasanya pil ini membuat kacaunya kacaunya wanita kebiasaannya itu kebiasaan haidnya. Fatah talifu alaiha maka ee, eh, terjadi kemudian e, perbedaan dari kebiasaan sebelumnya. Wa ihna dan pada saat itu jadilah wanita ini dalam kecemasan, dalam ragu-ragu tentang sholatnya, ya, dan ragu-ragu tentang disetubui oleh suaminya dan yang lainnya. Lihat oleh karena itu kami tidaklah katakan pil tersebut hukumnya haram dikonsumsi, namun saya tidak menyukai wanita untuk menggunakannya, khawatir doror baginya, khawatir dampak negatif karena pil tersebut. Dan kami katakan sepatutnya seorang wanita ridho dengan apa yang Allah takdirkan baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, pada saat hajatul wada dakhala masuk ke tenda Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha dan dia menangis dan dia telah berihram dengan umrah. Fakal maka Nabi mengatakan, kenapa engkau laal lagi nafasti? Apakah engkau mengalami nifas? Nifas di sini artinya haid. Ya, maka Nabi menyebut haid dengan nifas. Dan ini dalil bahasanya ketentuan nifas itu mengikuti ketentuan haid. Karena Nabi menyebut haid dengan nifas. Ibu Aisyah mengatakan am iya. Kemudian Nabi mengatakan ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan atas anak perempuannya Adam. Maka ya, faladi yang yang sepatutnya bagi seorang wanita untuk bersabar dan berharap ganjaran. Dan jika tidak mungkinkan baginya puasa dan sholat gara-gara haid, maka ingat bahasanya pintu berzikir masih terbuka lebar untuknya walilhamdu hamdu dia bisa berzikir mengat Allah bertasbih bersedekah berbuat baik kepada manusia dengan ucapannya dan perbuatannya dan manusia yang paling berhak untuk dia sikapi dengan sikap yang baik adalah suaminya wahada min afdalil a'mal dan ini adalah amal yang paling termasuk amal yang paling utama ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. alhamdulillahi rabbil alamin. lebih baik antara memaksakan diri melanjutkan puasa sunnah jika telah merasa sangat lemas, tidak mampu puasa padahal hari masih pagi atau segera membatalkan puasa. Kalau masih pagi mungkin ya, yang lebih baik yang kita sarankan untuk membatalkan saja jika puasanya adalah puasa sunnah mungkin karena tidak sahur atau karena kondisi fisik yang memang tidak memungkinkan. Apabila muncul darah merah mirip haid, beberapa jam, lalu cairan kuning dua hari di masa-masa haid. Tapi terkadang masa haidnya tidak beraturan. Lalu setelah itu tidak muncul apa-apa. Apakah itu teranggap haid? Nah, orang yang dikatakan punya masa haid adalah orang yang punya siklus haid. Kalau dia tidak punya siklus haid, tidak bisa kita katakan dia punya masa haid yang jelas. Maka yang dimaksudkan bahasanya kuning itu adalah haid di masa haid manakala itu keluar di uh, di jadwal siklus haidnya. Jika dia tidak punya siklus haid, jika dia tidak punya siklus haid, ya, maka ya, ketentuan tadi tidak berlaku. Sehingga cuma keluar darah merah selama beberapa jam. Ya, tidak genap sehari semalam, ya maka itu bukan haid. uh, anta wa maluka li abika apakah berlaku juga untuk ibu? Jawabnya tidak, itu berlaku khusus untuk bapak. Di antara hikmahnya kemarin kita sampaikan ya, karena ibu itu wanita dan seringkali mengedepankan perasaan sedangkan yang diinginkan adalah seandainya memang perlu ngambil hartanya anak ini adalah tindakan yang logis dan bukan e, sekedar perasaan maka hukum khusus ini maka hukum ini khusus untuk bapak dan tidak berlaku untuk ibu. Mana yang lebih utama berbakti langsung dengan orang tua dengan cara pulang dengan cara rutin pulang kampung atau tetap bekerja di tanah rantau dengan senantiasa mengirim uang pada orang tua. Kondisinya orang tua lebih membutuhkan harta anaknya dibandingkan anaknya sendiri. <laughs> Nah, jika demikian, maka yang bentuk bakti yang lebih diperlukan oleh orang tua adalah bantuan e, finansial ya, maka e, maka berarti yang lebih afdol ya adalah mungkin yang yang kedua kerja di tanah rantau yang namun bisa lebih rutin me e, mengirim bantuan finansial untuk orang tua. Seorang wanita yang e, memiliki siklus haid yang tidak teratur, apa hukumnya jika dia mengkonsumsi suplemen atau vitamin yang dapat membuat teratur siklusnya? Hukumnya boleh. Eh, saya kurang begitu faham ini. Jika keadaan semisal dialami oleh Hindun, ya, suaminya Bu Sofyan, uh, uh, Hindun istrinya Bu Sofyan yang kurang dinafkahi, apakah boleh bagi seorang ibu mengambil harta anaknya tanpa izin suami? Tapi anaknya masih kecil, ini gimana ini memahaminya? Ala kulihal tadi, kalau yang dimaksud adalah mengambil harta anak, maka yang diperbolehkan mengambil harta anak adalah bapak. Ini yang diperbolehkan adalah bapak, hanya bapak. Kalau dia, namun jika masalahnya adalah nafkah yang kurang, maka yang diperbolehkan adalah mengambil harta suami. Kalau masalah nafkahnya kurang, maka diperbolehkan mengambil harta suami. Nah, sebagaimana kasusnya Hindun dan dapat nafkah yang kurang dari Abu Sufyan, maka Nabi izinkan untuk ngambil hartanya, ya, hartanya suaminya itu hartanya Abu Sufyan, tan meskipun tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Ya, demikian. wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa anil anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.